فقلت اختر لي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عليك بالشام عليك بالشام عليك بالشام فإن أبيتم فعليكم بيمانكم عباد الله معاشر muslimin yang kami muliakan Ibnu Hawalah berkata Rasulullah berkata di akhir zaman nanti umatku akan terkelompok dalam tiga kekuatan. Satu kelompok kekuatan mereka berkumpul di Irak. Satu kelompok kekuatan mereka berkumpul di Syam. Satu kelompok kekuatan mereka berkumpul di Yaman. Abdullah ibnu Hawalah berkata, saya adalah di antara sahabat Nabi yang paling junior yang paling kecil usia ketika Nabi melafazkan kalimat ini. Kemudian saya bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kalau sempat zaman itu saya hidup dan menemukan masanya, kemanakah engkau suruh saya berpihak? Kemanakah engkau suruh saya bergabung?" Nabi menjawab sallallahu alaihi wasallam, "Wajib engkau bergabung ke Syam. Alaika bisyam." wajib engkau bergabung ke Syam. Tiga kali Nabi mengulangi, wajib engkau bergabung ke Syam. Fa'in abaitum, maka jika kamu enggan, sulit menemukan jalan menuju Syam, susah betul banyak penghalang, fa'alaikum biyamanikum. Maka pergilah, bergabunglah ke Yaman. Syam tiga kali Nabi perintahkan, ke Yaman satu kali. Kaum muslimin, Nabi tidak merekomendasikan umatnya bergabung ke Irak. Di Irak, di awal hadis Nabi mengatakan umatnya di sana akan membentuk suatu kekuatan militer, junu dan mujannadatan. Tetapi di Irak itu bercampur banyak syubhat. Mujahidinnya ada namun pengacaunya juga banyak bermunculan dari negeri Irak. Maka untuk lebih hati-hati umat tidak direkomendasikan oleh Rasulullah bergabung ke Irak. Ibarat Allah yang kami muliakan tentang negeri Syam sangat erat hubungannya dengan akhir zaman. Bahkan sentral akhir zaman itu pembicaraannya bukan di Mekah. Bukan di Madinah. Atau mentang-mentang kita orang Indonesia bukan di negeri Nusantara ini. Tetapi sentral pembicaraan akhir zaman adalah di Syam. Syam itu empat negara sekarang. Lebanon, Yordania, Syria, dan Palestina. Dua tempat terakhir inilah tempat yang paling banyak mengukir sejarah sepanjang umur Islam ini ada dan tempat yang paling strategis menentukan orang terbaik, orang terburuk di akhir zaman juga di dua negeri terakhir, Suria dan Palestina. Kaum muslimin yang kami muliakan, Nabi memerintahkan kita. Jika tiba nanti masanya, kata Rasul, fitnah membara dalam bentuk pembantaian umat Islam. Dihancurkannya kota-kota di negeri Syam. Peperangan terjadi, pemaksaan akidah untuk pemurtadan juga masif pada saat itu semua terjadi. Rasul perintahkan agar umatnya ketika itu seluruh yang ada di muka bumi satu yang harus kalian lakukan badiru bil a'mal cepatlah segeralah berlomba-lombalah kalian memperbanyak amal-amal soleh kalian. Idza fasada ahlu syam fala khaira fikum. Saksikan. Jika sudah tiba tahun-tahun di mana negeri Syam dibuat rusak, penduduknya dirusak, kota-kotanya dirusak, peradabannya dirusak, peperangan menghancurkan segala-galanya di sana fala khaira Kamu yang tinggal di belahan bumi manapun di bumi Allah ini la khaira Tidak ada lagi kebaikan untuk kamu saat itu. Maksudnya apa? Hari-hari yang akan kamu jalani terus bergerak ke depan dengan berjalannya waktu tidak ada hari yang lebih baik kecuali lebih buruk lebih buruk yang akan dihadapi oleh umat manusia, umat Nabi Muhammad di akhir zaman. Sejak Maret 2011 saat adanya ikut-ikutan Arab Spring mulai dari Tunisia tsunami-nya terus menyebar dan melebar sampai kepada Syria tapi Syria yang menunjukkan gelagat reaksi yang paling sadis, yang paling bengis, paling kejam oleh seorang Syiah Nusairiyah dari keturunan yang memang terkenal brutal kepada umat Islam, keturunan Asadiyah. Basar Asad ini, maka sejak itu sampai sekarang drama pembantaian umat Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak pernah berakhir. Algojo-algojo dunia bergabung seluruhnya di Syam. Dan mereka rata-rata memiliki akar akidah yang sama. Syiah memiliki akar akidah yang kakak beradik kandung sebenarnya dengan Cina, Rusia, dan mereka juga memiliki sejarah gelap kekejaman pembantaian untuk manusia yang hidup di muka bumi ini. Tayyib kaum muslimin yang kami muliakan. Dan Nabi berkata, saat-saat hari-hari fitnah itu melanda Syam, orang yang terbaik imannya di muka bumi akan berangkat menuju Syam, kata Nabi. Subhanallah. Orang-orang yang imannya terbaik akan terpilih Magnet negeri Syam sangat kuat menarik orang-orang beriman yang terbaik imannya. Dia akan berangkat menuju ke sana karena iman. Dan dia berangkat dengan ilmu. Bukan mengandalkan semangat. Kalau mengandalkan semangat bisa terjebak. Masuk dalam kelompok-kelompok yang bisa-bisa membuat mereka tidak berada pada tempat yang benar. Justru nanti yang mereka bantai umat Islam sendiri yang mereka lawan ulama-ulama sendiri, mujahid-mujahid sendiri. Maka berangkatnya orang ini punya iman, punya ilmu. Bukan sembarangan. Bahkan orang selevel saya, mungkin menurut Allah saya ini terlalu kotor, sehingga tidak layak untuk ada di negeri Syam. Orang yang berangkat ke negeri Syam, orang yang menurut Allah adalah khairu hadil ummah, umat terbaik daripada umat yang hidup pada masa itu. Maka ini yang menyampaikan bukan Zulkifli Muhammad Ali. Bukan Yusuf Al-Qardawi. Bukan siapa-siapa yang hidup di bumi. Tetapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang terbaik dari umatku pada saat itu akan berbondong-bondong berangkat menuju ke sana. Udah tahu itu negeri perang, malah pergi ke sana. Ngapain? Jelas maksudnya. Yang dilawan siapa? Ternyata beruang merah Uni Soviet mantan yang sekarang disebut dengan Rusia. Ternyata seluruh kekuatan Syiah yang bergabung di sentral peperangan yang paling panas saat ini di muka bumi di Syam. Seluruh Syiah yang ada dari Kuwait, seluruh Syiah yang ada dari Lebanon, Syiah yang ada dari Afghanistan, Syiah yang ada dari Iran, seluruhnya mengerahkan militer mereka kekuatan persenjataan mereka, seluruh lobi-lobi mereka, dan apapun yang mereka miliki dalam rangka bergabung dengan pasar Asad. Ditambah dengan bangsa yang memang terkenal hobi perang, yaitu Rusia. Dan sekarang di bawah kepemimpinan Donald Trump makin gila-gilaan, seolah kayak bersatu Barat dan Timur untuk berperang habisin umat Islam di sana. Maka yang bertahan di situ siapa? Yang mau pergi di, di kancah sumber kematian itu siapa? Jelas bukan orang sembarangan. Maka kalau ada dikatakan mereka teroris, yang mengatakan teroris ini tidak jauh beda dengan Fir'aun. Fir'aunlah yang menuduh Musa sebagai teroris. Betul tidak? Dalam surat Ghafir atau surat Al-Mu'min, apa kata Fir'aun? Dengan menggunakan media yang ada. Zaruni aktul Musa wal yadu'u rabbah biarkan aku membantai Musa, membunuh Musa, membunuh Musa, dan biarkan dia sendirian. Jangan kalian bergabung dengannya. Jangan kalian tolong Musa dengan apapun. Jangan kalian tolong. Kenapa? Karena Musa itu ingin mengganti ideologi negeri dan negara kalian. Au atau au ayyuzhira fil ardil fasad atau Musa ingin membuat teror, membuat kerusakan di muka bumi ini. Fitnah Fir'aun pada Musa. Tidak ada satupun orang yang ada di ruangan ini yang tidak tahu jahat mana. Musa atau Fir'aun? Jahat mana? Pertanyaannya salah. Kalau jahat mana berarti Musa juga jahat, Fir'aun jahatnya kan begitu kan? Pertanyaannya salah, harus sensitif dong. Pertanyaan saya mana yang jahat? Musa atau Firaun? Mana yang teroris? Yang membunuhin orang siapa? Yang dibunuh oleh Firaun siapa? Bani Israel. Tapi coba lihat Firaun cuap-cuap ke sana kemari. Musa itu teroris, Musa itu teroris, jangan berpihak dengannya, jangan bergabung dengannya, jangan bersamanya, jangan dibantu. Kami akan memburu Musa, kami akan nangkepin Musa, kami akan bunuh Musa. Ini fitnahnya Firaun. Mentang-mentang punya power, mentang-mentang punya kekuasaan, mentang-mentang punya tentara, mentang-mentang punya media, mentang-mentang lobbynya di seluruh dunia. Lalu dia menyebarkan fitnah sesuka hatinya. Hmm. Kayak gini nih, gaya para penguasa sekaliber Firaun di muka bumi, nuduhin pembawa kebenaran sebagai biang onar kerusakan, pemecah belah, dan pengadu domba dianggap sebagai teroris yang meresahkan. Ini bahasanya kalau diulang di negeri Amerika sekarang, diulang di Jerman sekarang, diulang di Rusia sekarang, diulang di Indonesia sekarang, nggak usah heran, Fir'aun juga kayak gitu kok. Bahasanya bakalan sama. Kejahatan mereka sama, kulubuhum hati mereka itu sama. Namanya aja yang beda kaum muslimin yang kami muliakan. Jadi yang berangkat ke Syria hari ini untuk berperang di sana, untuk berperang loh ya, bukan yang seperti saudara kita. Mereka ini berani datang ke sana, nyabung nyawa juga walaupun nggak perang, tapi ngantarin belanja dari kita, ngantarin uang kantong kita, karena iman kita bantu mereka. Dan kita nggak tahu jalurnya, mereka berani nyabung nyawa. Jadi ketika mereka datang ke sana, mereka layak disebut mujahid enggak? Layak. Merasa. Ini salah seorang di antara kader saya di Kota Padang. Alhamdulillah dia jadi orang sekarang. Eh dulu orang juga. Maksud saya sudah mandiri. Dulu awal-awal hijrah kerja di ya, di lembaga ribawi. Alhamdulillah dengarkan kajian kita, kemudian Beransur-ansur beliau hijrah berani dan alhamdulillah sudah mustad alhamdulillah kalau lihat tampilannya kalah saya barakallahu fih dia berani mengantarkan belanja umat Islam di Indonesia ke sana bersama kawan-kawan tapi nggak ikut perang kalau ikut perang nggak boleh masuk ke Indonesia lagi dijamin dijamin nggak boleh masuk kalau masuk langsung ke kandang stumbin betul nah Ikhwati fillah yang berangkat berperang di kesana itu manusia terbaik. Kalau ini baru manusia baik nih. Kalau yang berangkat berperang ke sana manusia terbaik. Zulkifli Maman Ali nggak ada apa-apanya, lewat. Kenapa? Belum pernah menginjakkan kaki ini ke bumi yang paling mulia di akhir zaman. Ternyata bumi paling mulia, mulia di akhir zaman bukan Makkah, bukan Medina kata Rasul, ketika hari-hari fitnah membungkus bumi di akhir zaman maka ketahuilah iman pada hari itu adanya di Syam iman pada hari itu adanya di Syam di Syam Syria Palestina maka standar dan bentuk ideal daripada keimanan adalah di negeri Syam kita sholat isya dulu habis itu kita sambung tadi saya nelpon Pak Supriyadi Pak jadi acara malam ini Pak Kata beliau jadilah Pak Ustadz. Pak Ustadz di mana sekarang? Udah dekat dengan kantor BPK. Macet total Pak. Pak suara saya udah sakarat. Gimana kira-kira? Masih dilanjutkan ini atau tidak Pak? Kata beliau, bagaimana kira-kira menurut Ustadz? Maghrib bisa aja Pak ya. Sampai Maghrib bisa aja.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 Ibarat Allah Syam seperti yang kami katakan dia adalah poros berita akhir zaman. Akhir zaman tidak bisa lepas dari Syam. Syam itu Lebanon, Yordania, Syria dan Palestina. Perhatikan walaupun saya tidak begitu pandai menggambar peta Syam itu diapit oleh Turki, oleh Irak dan oleh Saudi. Itu yang Syam diapit oleh Turki, oleh Irak, oleh Iran, Iran setelah Irak. Jadi Irak langsung berseberangan dengan Turki. Kaum muslimin yang kami muliakan. <clears throat> Kejadian di Irak, eh, di Syam ini di akhir zaman urut-urutannya satu urutan kejadian di akhir zaman dan urutan ini akan mengantar kepada urutan yang berikutnya yang pertama terjadi pertump fitnah di negeri Syam fitnah dalam artian pertumpahan darah peperangan hancurnya kota-kota dan negeri-negeri di dalam Syam ya khususnya Syria Palestina dan nanti Lebanon, Yordania, fitnah Syam. Dalam artian perang dan pembantaian. Dan ini sedang berlangsung sekarang ya. Perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat masa ini sedang kamu saksikan, kamu wajib seluruhnya berpacu-pacu, berlomba-lomba memperbanyak amal soleh. Berarti setelah ini bakalan banyak peristiwa-peristiwa besar yang sangat buruk menimpa bumi. Apa yang terjadi di Syam akan merata nanti terjadi ke seluruh dunia. Apa yang terjadi di Syam? Hancurnya gedung-gedung, banyaknya perang dan perang, pembantaian-pembantaian, tumpahnya darah di mana-mana. Ini semua yang terjadi di Syam akan terjadi serentak nanti secara merata di seluruh muka bumi. Cuma di tahun keberapa? Kalau sekarang sudah masuk tahun ke-7 kan? Sejak dari 2011 sampai sekarang sudah masuk tahun ke-7. Tahun keberapa muka bumi ini akan serentak merata seperti ini? Idza fasada ahlu Syam fala khaira Kalau penduduk negeri Syam, kotanya, negerinya sudah hancur, maka kamu yang ada di seluruh negara, seluruh dunia siap-siap menunggu giliran akan sampai kepada kita. Pertama, yang kedua, ibarat Allah yang kami muliakan. Di negeri Syam ini nanti di negeri Syam ini nanti muncul seorang lelaki muncul seorang lelaki yang dikejar lalu laki-laki itu sembunyi ke Madinah. Laki-laki ini adalah Al-Mahdi. Ternyata Al-Mahdi terlebih dahulu berperang bersama mujahidin yang lain di negeri Syam. Kemudian dia menjadi uberan, diincar, dia lari ke Madinah, sembunyi di Madinah. Dicari-cari ketahuan bahwa ternyata dia sembunyi di Madinah. Pasukan Sofiani mengutus 300 bala tentara infanteri untuk mengejar Al-Mahdi. Maka cerita tentang Al-Mahdi telah saya sampaikan. Larilah dia ke Mekah. Pasukan yang mengejar sampai di Madinah mendengar bahwa dia sudah lari ke Mekah pun memburu ke Mekah. Sampai di Al-Baida 300 pasukan yang mengejar itu tenggelam di Al-Baida. Kota itu Allah belah sehingga seluruh bangunannya dan penduduknya masuk di ke dalam bumi di Al-Baida. Kaum muslimin cuma satu orang yang Allah izinkan hidup di antara yang mengejar itu, maka tahulah penduduk Mekah telah terjadi peristiwa besar di Al-Baida. Maka penduduk Mekah sadar laki-laki dari keturunan kandung Nabi Muhammad yang bergelar Al-Mahdi sudah muncul. Serentak penduduk Mekah mengejar, memburu, memeriksa rumah-rumah di mana laki-laki itu bersembunyi karena dialah Al-Mahdi. Ini. Kemudian kejadian ketiga di negeri Syam. Masih di negeri Syam. Ibarat Allah yang kami muliakan. Di negeri Syam akan terjadi namanya Malhamah al Kubro, tepatnya di Syria Malhamah al Kubro dalam bahasa terjemahan kita pembantaian terbesar artinya perang yang sangat besar antara Rum dengan umat Islam antara Rum dengan umat Islam Rum dalam hal ini disebut oleh para ulama' yaitu Amerika dan Eropa sekarang. Dalam Injil dan Taurat, Malhamah Al-Kubro ini mereka bahasakan dengan Armageddon. Armageddon. Ya. Di Hutah. Tempatnya di Hutah, Amak dan Dabiq. Ada apa sebenarnya? Perhatikan baik-baik. Di Irak akan ditemukan gunung emas kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. <clears throat> Setelah mengeringnya Sungai Ofrat dan Sungai Ofrat sekarang sudah kering sejak 2014. George Bush sudah mengumumkan di Irak ada gunung emas yang sangat besar. Amerika memastikan gunung emas ini jadi milik mereka. Rusia yang ada di sini menyadari betul bahwa lumbung emas terbesar di dunia ternyata ada di Irak. Subhanallah, ini hadisnya sahih di mana Nabi mengatakan akan tidak terjadi kiamat sampai mengering terlebih dahulu sungai Efrat. Bila sungai Efrat mengering akan ditemukan gunung emas. Sungai Efrat telah kering 2014. George Bush mengumumkan bahwa satelit mereka sudah menemukan adanya gunungan emas yang besar di Irak. Kata Rasulullah, seluruh laki-laki di muka bumi akan membawa senjata mereka menuju kemari untuk memperebutkan gunung emas itu. Dalam setiap 100 orang laki-laki yang perang di sana, mati terbunuh 99. Cuma satu yang bertahan hidup. Setiap mereka berkata, semoga satu orang yang hidup itu sayalah orangnya. Di riwayat yang lain, Nabi tidak berharap satu pun umatnya yang ikut berperang demi memperebutkan emas di Irak. Makanya Pak, Irak ini sumber fitnah. Dan Nabi tidak suka umatnya kemari. Tayyib kaum muslimin. <clears throat> Rusia menyadari, India menyadari, Cina menyadari, ya, Blok Timur menyadari bahwa masa depan dunia itu kekayaan terbesarnya ada di Irak. Perebutan memperebutkan gunung emas ini dari negara-negara blok timur menjadikan blok barat, blok barat melihat tidak ada peluang untuk memenangkan pertarungan di sini sementara lawan yang akan dihadapi besar-besar. Kecuali mengambil kekuatan Islam yang saat itu sudah mulai menebur menjadi kekuatan militer yang nyata. Sekarang ada upaya Arab Saudi tidak mempersatukan militer-militer Islam. Sudah ada. Dan ini akan semakin nyata nanti ketika Turki dengan resmi mengerahkan segala kekuatan dan militernya. Arab dengan segala termasuk Afrika dan negara Islam bersatu nanti. Maka Barat melihat Amerika, Eropa tidak ada jalan untuk mengalahkan timur kecuali melebur dan bersatu melakukan perjanjian damai terlebih dahulu dengan Islam. Coba lihat, Trump mulai merubah strateginya. Antum lihat nggak apa yang dilakukan oleh Donald Trump sekarang? Mulai merubah strateginya. Awalnya dia mengumumkan perang dengan dunia Islam. Dan dia ikut membombardir bersama dengan Rusia di Syam awal-awal dia baru naik. Segala kebijakan-kebijakannya menyakitkan umat Islam. Eh, eh, sekarang dia mulai mengumumkan kepada dunia, saya akan melakukan kunjungan diplomasi yang paling bersejarah, paling indah ke Arab Saudi. Kata. Lalu saya akan berkunjung ke negeri Arab lainnya. Dalam rangka memperkuat hubungan bilateral di antara negara-negara ini. Sesungguhnya kaum muslimin dan para pemudanya. Walah, mulai menjilat Donald Trump. Sadar dia bahwa kekuatan blok timur yang besar dan kuat ini Cina, Rusia, India, Iran dan lain-lainnya tidak akan mungkin ditaklukkan oleh mereka yang secara finansial, secara ekonomi, secara militer sudah ngap-ngapan kecuali mereka mengajak kekuatan Islam yang ada di tengah-tengah sebagai bahagian daripada sekutu mereka dan Allah berfirman Allah berfirman kamu akan memenangkan pertarungan itu pertarungan besar di akhir zaman nanti adanya di Irak. Ancur ini negeri. Antara blok timur dengan blok barat dan Islam bersatu di sini. Saya lihat, wallahu alam Donald Trump akan menjadi jembatan menuju, menuju terwujudnya itu nanti. Kaum muslimin yang kami muliakan. Tapi setelah itu blok Rum atau Romawi Amerika Eropa akan mengibarkan bendera salib di Syria di A'maq di Syria mengibarkan bendera salib lalu berkata Yahya salib Yahya salib perang besar kemarin pemenangnya adalah salib kata mereka sementara umat Islam sebagai pejuang tangguh yang luar biasa menggemparkan, menggentarkan blok timur tidak dianggap oleh Rum ini. Mereka salah lagi dalam strategi dan langkah. Kibaran bendera salib ini menimbulkan kemarahan kepada umat Islam yang ada. Dan kaum muslimin menjadikan terjadilah perang Malhamah al Kubro di Syam, di Syria, di Hutah. Disitulah terjadi peperangan selama empat hari kata Rasul. Blok Rum mengutus 80 bendera, artinya 80 negara nanti setiap negara mengirim 12 ribu pasukan terbaiknya dengan kuda-kuda mereka. kuda-kuda. Dengan pedang-pedang terbaiknya. Berarti saat itu nanti peperangan sudah peperangan manual. Ini yang dikatakan oleh Albert Einstein, perang dunia ketiga kalian sudah perang dengan senjata manual. Ingin sebutkan disebutkan oleh Steve Jobs dan ini yang disampaikan Rasulullah 1400 tahun lebih yang lalu saat itu nanti kalian sudah perang seperti zaman sekarang dengan pedang, dengan panah, dengan kuda, dengan tombak. Kalian akan berlari berjalan di atas kedua kaki kalian. Kondisi peperangan saat itu di Syam. Jadi ini kejadian yang ketiga terbesar. Malhamah Al-Kubra atau Armageddon terjadinya di Syam. Selanjutnya apa? Selanjutnya turun Nabi Isa nanti juga di Syam di Damaskus Nabi Isa turun di masjid yang ada menara putihnya turunnya Nabi Isa ya <clears throat> Dajjal nanti akan keluar di sini Dajjal ini kota Asbahan Iran kota Asbahan adalah kota khusus untuk umat Yahudi di Iran sekarang. Nabi mengatakan Dajjal akan keluar di Asbahan. Dan dia dikelilingi oleh 70 ribu pasukan Yahudi yang sudah siap dengan pakaian jubah kebesaran Yahudi dan pedang-pedang terbaik pada masa itu kata Nabi. Sebagai informasi buat Bapak Ibu semua. <clears throat> di Asbahan hari ini sudah standby 70 ribu lelaki yang kekar-kekar dari bangsa Yahudi dan jubah khas mereka dan jubah itu tidak berjahit mereka sudah memesan pedang dari besi-besi terbaik di muka bumi sebanyak jumlah mereka yang ada dan pedang itu tidak boleh dimiliki kecuali hanya oleh mereka subhanallah kondisinya sekarang kaum muslimin nah Dajjal ketika lepas ketika lepas dia langsung mengelilingi permukaan bumi Lamanya berapa? Hanya satu tahun dua bulan dua minggu. Lalu ngapain? Dia mengepung Imam Mahdi. Al Mahdi adanya di Syria saat itu, di Damaskus. Al Mahdi saat itu kembali. Jadi setelah Jazirah Arab ditaklukkan oleh Al Mahdi, ya kemudian Blok Timur juga sudah takluk seluruhnya. Turki juga sudah ditaklukkan oleh Al Mahdi. Dajjal keluar. Dajjal keluar, ngapain? garap manusia yang ada di muka bumi supaya sujud menyembahnya dan mengkafirkan manusia. Setelah selesai, Dajjal menuju kepada kekuatan yang belum berhasil ditaklukkannya, yaitu kekuatan Al-Mahdi di Syria, di Damaskus. <clears throat> Al-Mahdi menyadari Dajjal bukan lawannya. Orang-orang yang beriman bersama Imam Mahdi dibawa masuk ke dalam masjid Jami' Amawi dan di masjid itu ada menara putihnya saat ini Menara Putih itu belum rusak, belum diganggu. Silakan buka nanti buku ensiklopedia akhir zaman lihat foto Menara Putih tersebut di Masjid Jami Amawi. Al-Hafiz Ibnu Katsir, ulama-ulama besar dari kaum salaf sangat yakin inilah dia masjid, di sinilah nanti Nabi Isa akan turun. <clears throat> kaum muslimin, Dajjal datang di waktu asar dikepung Al-Mahdi. Orang-orang beriman terkepung di dalam. Pintu gerbang masjid ditutup rapat-rapat. Mereka di dalam pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dajjal dengan bala tentaranya yang sangat banyak mengepung di luar. Kaum muslimin yang kami muliakan, malam hari orang-orang beriman hampir-hampir tidak bisa tidur. Paling-paling mereka hanya terpejam matanya sebentar, bangun lagi langsung tahajud. Mereka menangis, mereka berdoa, berdoa, berdoa, solat lagi, solat menangis, berdoa, berdoa, solat lagi mereka betul-betul pasrah sebab manusia terkuat di bumi sudah mengepung mereka di luar. Dajjal. Manusia yang seluruh jin dan setan satu bumi tunduk kepadanya. Manusia yang seluruh dukun, seluruh ahli sihir tunduk kepadanya sudah ada di luar. Dengan bala tentaranya yang sangat garang para Yahudi-Yahudi yang tidak ada hati dan perasaan. Kaum muslimin, ketika itu waktu subuh pun masuk. <clears throat> Waktu subuh masuk, Imam Mahdi perintahkan azan. Selesai azan, mereka sholat sunat fajar dua rakaat. Setelah itu Imam Mahdi perintahkan komat. Dia pun maju, Imam Mahdi maju untuk mengimami sholat subuh. Waktu akan komat, waktu komat selesai, serentak seluruh mata orang-orang beriman tertegun melihat ke arah langit, ada cahaya yang sedang meluncur menuju bumi. Ternyata dua orang malaikat yang mengapit Nabi Isa alaihissalam salam Kata Rasulullah, Nabi Isa meletakkan kedua tangannya di atas kedua bahu malaikat, samping kiri dan kanannya turun. Saat sampai di bumi, malaikat naik kembali. Imam Mahdi langsung mundur ke belakang, mempersilahkan Nabi Isa untuk mengimami solat. Kata Nabi Isa, La. Komat tadi untuk kamu. Pemimpinnya zaman sekarang adalah kamu. Silahkan, majulah jadi imam. Maka Imam Mahdi kembali maju dan menyolati dan mengimpin imam untuk kaum muslimin termasuk Nabi Isa di belakang. Dajjal nggak nyadar di luar sana bahwa satu-satunya kekuatan yang disimpan oleh Allah yang bisa membunuh dia sudah Allah turunkan. Kaum muslimin yang kami muliakan, ini terjadi turunnya Nabi Isa ya. Dan masjid itu sudah ada sekarang. Menara putih itu juga sudah sudah standby sekarang. Masya Allah. Kaum muslimin yang kami muliakan, ini agenda yang keempat terjadinya di sana Kemudian yang kelima, apa yang terjadi? <clears throat> di negeri Syam, Dajjal akan terbunuh di pintu Lut, Palestina. Ya, Dajjal terbunuh di pintu Lut. Palestina. <clears throat> Jadi setelah Dajjal keluar, setelah Dajjal mengepung, Nabi Isa sudah turun, sudah sholat bersama orang-orang beriman, Orang beriman sudah berbunga-bunga hatinya. Ya, ini pertanda da dajjal pasti akan mampus. Sudah kau muslimin, ringan perasaan orang beriman. Pertolongan Allah dari langit sudah turun. Allah ketika itu memberikan kepada Nabi Isa kekuatan yang mengalahkan kekuatan dajjal. Bapak akan bayangkan seperti apa sesungguhnya kekuatan Nabi Isa ini. Kata Rasulullah SAW, saat selesai matahari terbit, orang sudah selesai zikir, Nabi Isa pun berdiri menuju ke arah gerbang. Dajjal di luar mendekati gerbang mau membukanya dengan kemampuannya. Nabi Isa juga mendekat. Jadi saling mendekat ini. Enggak nyadar Dajjal bahwa satu-satunya yang paling dia takuti juga sudah mendekati pin, pintu. Saat Dajjal mendekat, Nabi Isa mendekat, Nabi Isa buka. Nabi Isa buka nih pintu. Dajjal melihat dari dekat sudah muncul manusia yang ditakdirkan oleh Allah akan membinasakannya. Menjerit dia di tempat. Kata Rasulullah, melelehlah tubuh Dajjal seperti garam yang meleleh di dalam air. Demi Allah kata Nabi, kalau Dajjal tidak lari, bertahan di tempat, dia akan menjadi cairan yang menggenang di lantai. Tapi Dajjal segera lari. Kata Rasulullah, nafas Nabi Isa, nafasnya saja, seluruh orang kafir yang ada sekitar Dajjal mati di tempat oleh nafas Nabi Isa. Dan nafas Nabi Isa mampu membunuh di jarak 500 km. Bapak mampu bayangkan kekuatan apa yang Allah berikan kepada Nabi Isa ketika itu. Wong Dajjal saja begitu hebatnya, tentulah antinya dari langit jauh lebih hebat. Lari Dajjal ke timur, Nabi Isa sudah nunggu di timur. Lari Dajjal ke barat, Nabi Isa sudah nunggu di barat. Dan Nabi Isa tahu bahwa kematian Dajjal adalah di pintu Lur. Maka Isa nunggu di pintu Lut. Dajjal nyampe ke sana, langsung ditikam dengan tombak yang dibawa oleh Nabi Isa. Tembus, Dajjal pun mati. Ini agenda kelima yang terjadi di Syam. Agenda terakhir yang terjadi di negeri Syam adalah di Syamlah pusat khilafah Islamiah penutup di bumi ini, yaitu Palestina, Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa, ya, pusat khilafah Islamiah terakhir pusat khilafah Islam yang terakhir. Jadi bukan di Mekah Madinah ya, bukan di Mekah, bukan di Madinah pusat khilafah terakhir, tapi di Palestina. Di Palestina, di Al-Aqsa. Di sanalah pusat kekhalifahan Imam Mahdi, yaitu pada fase kelima. Ibarat Allah yang kami muliakan, demikian urut-urutan kejadian besar yang akan terjadi di negeri Syam. Nah, menjelang kejadian itu, ini yang paling berat yang rasanya dihadapi oleh umat Islam dan ini waktunya lama. Saya tidak tahu apakah tahun ketujuh ini berakhir ini atau mungkin sampai belasan tahun atau mungkin kurang daripada itu wallahu a'lam yang pasti fitnah Syam adalah peluang terbesar untuk membuktikan mana yang beriman di bumi ini mana yang tidak beriman yang mencemeh Syam pada hari-hari fitnah ini sedang melanda, maka dia adalah munafik yang iba hatinya dengan Syam, yang berdoa untuk Syam, yang mengalirkan bantuannya untuk Syam. Insya Allah dia sudah menunjukkan imannya di hadapan Allah di akhir zaman ini. Ini di masanya. Maka kalau Bapak ingin membantu Syam sekarang, kalau fisik kita tidak bisa berangkat ke sana, berangkatkanlah harta kita. Ini ada orang siap-siap mati nih. Orang siap mati mau berangkat ke sana. Biar mereka berangkat. Mereka sudah kontrak mati dengan istrinya. Dengan keluarganya. Kena berangkat ke sana risikonya kena bom. Berangkat ke sana risikonya ditembak. Dan mereka berangkat. Mereka berangkat. Kalau mereka dusta, kedustaan mereka yang tanggung. Dan pahala kita tetap di sisi Allah. Kalau mereka benar, maka tetap mengalir pahala buat kita. Jadi jangan ragulah. Bismillah, berangkatkan. Besok ada acara buka bersama dengan duit dari kita untuk saudara pengungsi muslim kita yang ada di Syria saudara-saudaraku yang kami muliakan ada sesuatu yang perlu rasanya saya luruskan sedikit Ustaz, di mana sih peranan Arab Saudi katanya sejak Raja Salman ini naik dia mempunyai peranan yang sangat besar untuk dunia Islam. Buktinya para pengungsi di Syria, para pengungsi Syria masih aja banyak sengsara kemana-mana. Semoga Bapak sudah menyampai sudah sampai berita ini kepada Bapak semua ya. Ketika wawancara dari London dilangsungkan dengan salah seorang di antara pangeran Arab Saudi yang memiliki jabatan dan kekuasaan ditanya bagaimana sebenarnya peranan Arab Saudi? Apa kata Arab Saudi? Kami tidak mempublikasikan. Yang masuk ke negara kami dan kita sambut tidak dikemah-kemah kami menyambutnya tetapi di rumah-rumah resmi. Dan rumah itu langsung jadi milik dia. Kami berikan kepadanya kewarganegaraan. Kami berikan kepadanya fasilitas sekolah. Kami berikan kepadanya kehidupan, beasiswa buat anak-anaknya dan tunjangan bulanan. Jumlah mereka yang sudah kami terima dari Syria 2.400 orang. Tapi tidak dipublikasikan. Karena kebiasaan kami tidak mempublikasikan kebaikan yang kami buat. Inilah adat Islam. Jadi kita jangan berburuk sangka dengan Arab Saudi. Peranan mereka luar biasa. Kalau Turki sudah luar biasa, tetapi mereka baru membantu sebatas menyiapkan kem-kem penampungan, memberikan makan dan minum. Nah, subhanallah sudah itu luar, luar biasa, dahsyat. Nah yang lain-lain yang nggak bisa tembus ke Saudi, yang bisa nggak bisa tembus ke Turki, uh, tapi bisanya menyeberang segala macamnya, maka mereka-mereka ini juga tidak perlu kita salahkan. Ibarat Allah yang kami muliakan. Oke, sekarang ketika kita sudah mendengar bahwa yang berangkat ke sana mereka adalah orang-orang terbaik jika niatnya adalah untuk berperang di situ. Karena lawannya jelas, lawannya adalah Amerika dan Rusia, Cina dan Syiah. Lawannya jelas. Kalau perginya berperang ke sana, kalau di Indonesia mau perang lawan polisi umpamanya, memang polisi itu bukan muslim. Hah? Perang lawan TNI. Memang TNI itu bukan muslim. Susah kita kan? Ada kabut kalau perang di Indonesia nih. Ya Allah lindungi Indonesia jangan sampai perang. Kalau ada satu dua orang oknum yang menjijikkan menurut mata kita. Jangan dipukul rata seluruh yang ada di belakangnya. Tidak boleh. Makanya nasihat saya berulang-ulang. Saudara-saudara kita yang ada di kepolisian. Masih banyak orang-orang yang beriman. Masih banyak di TNI itu orang-orang yang beriman. Jika ada satu dua oknum yang memuakkan dan menjijikkan, maka oknum itu biar nanti Allah yang urus. Kita perlu tegar dan bersabar saja sekarang ini. Memang ada orang munafik di dalam itu, memang ada. Enggak pun di sana, di kantor-kantor saja banyak orang munafiknya, betul tidak? Di Tanah Abang aja banyak orang munafiknya, betul tidak? Jadi jangan mengeneralisir. Ya, tapi kalau di Syria jelas lawan yang dihadapi siapa? Jelas. Jelas kaum muslimin. Saya sebenarnya antara satu satu di antara dua. Yang pertama seneng kalau seandainya sempatlah PKI ngamuk komunis brutal nyata-nyata senang Pak. Kenapa senang? Terang lawan yang akan kita hadapi, betul tidak? Iya. Oh. Tapi masalahnya kalau dia suruh yang maju ke depan tuh polisi ngadapin kita, ini pilu hati kita Pak. Polisi itu saudara muslim kita. Susah. Tapi kalau atas nama bendera komunis dia maju, ah, saya yakin pak, lu jual gua beli, gua borong. Masya Allah. Saudara-saudaraku, bapak ibu sekalian, hamba Allah kami muliakan. Hah? Jadi kita nggak bicarakan dulu kasus dalam negeri kita ya, kita kembali ke Syam. Kita kembali ke Syam. Sekarang siapkan dompetnya, keluarkan duitnya to the point aja lah ya kalau perlu dompetnya masukkan sekalian keluarkan KTP-nya SIM-nya semacam keluarkan masukkan semua kaum muslimin yang kami muliakan Ramadan nanti udah dekat Ustadz, sebagian zakat kami boleh nggak ke sana? Sebagian boleh, tahan sebagian yang lain untuk di Indonesia. Masukkan juga zakatnya. Tafadhol. Silakan sambil ini berjalan, kalau ada yang mau tanya sama saya silakan ditanya, saya akan jawab. Silakan. ISIS mengklaim bahwa Panji Hitam itu adalah mereka. Ini klaim ISIS. lah yang dimaksud dengan Panji Hitam itu. Sementara kaum muslimin Jabah fatu Syam juga benderanya hitam. hitam. Dulu Jabah Nusrah juga benderanya hitam. Ahrar Syam juga benderanya hitam. Seluruhnya berperang melawan musuh yang sama. Siapa yang paling benar sebenarnya dari mereka semua? Kaum muslimin yang kami muliakan, yang akhlaknya meniru akhlak para sahabat. Kalau sahabat itu gimana? Paling berhati-hati dengan darah orang Islam. Ini dulu. Maaf, ISIS berhati-hati nggak dengan darah orang Islam? Tidak bahkan mereka menghalalkan darah ulama manapun di muka bumi ini yang tidak setuju dengan mereka mereka sebutkan di negara ini ulama ini harus dibunuh siapa yang bisa membunuhnya dari cabang kami di sana maka untuknya surga la ilaha illallah mereka sebutkan satu persatu Profesor Dr. Yusuf Al-Qardawi termasuk yang wajib dibunuh Presiden Persatuan Ulama Dunia kalau di Indonesia yang wajib dibunuh Habib Rizik Syihab benderanya juga hitam tapi kaum muslimin bukan begitu. Akhlak yang beda itu tentu seperti akhlaknya para sahabat. Iman terbaik di akhir zaman adanya di Syam kata Nabi. Berarti standar iman mereka mendekati standar imannya para sahabat. Sahabat itu sangat hati-hati dengan darah kaum muslimin. Khalid bin Walid saja membunuh orang yang sudah mengucapkan dua kalimat syahadat. Marahnya Rasulullah luar biasa. Lalu Khalid berkata, Ya Rasulullah, dia itu mengucapkan dua kalimat syahadat hanya untuk menjaga agar nyawanya selamat dari ketajaman mata pedang saya. Apa kata Rasul? Kata Rasul, asyaqaq tasadra. Apakah engkau sudah belah dadanya? Sehingga engkau bisa memastikan dia jujur mengucapkan itu atau tidak. Semata-mata dia yang mengucapkan dua kalimat syahadat, terjaga darahnya, kehormatannya. Terjaga hartanya. Begitu loh Pak. Nah ini semuanya halal darah. Yang nggak setuju dengan khilafah ISIS, halal darahnya. Maka ini tidak benar. Di bidang ini yang kita tidak setuju. Bahwa lawan mereka itu adalah Amerika. Saya setuju. Lawan mereka Yahudi, kompak kita. Lawan Rusia, Cina, itu lawan kita. Tapi kalau sudah halal darah umat Islam yang lain, di sini kita berseberangan. Ya, oleh karena itu hati-hati. Bendera hitam, bendera hitam sih. Tapi yang berakhlak sahabat yang mana? Itu dulu. Taliban yang ada di Afghanistan berakhlak insya Allah meniru akhlak para sahabat. Al-Qaeda insya Allah meniru akhlaknya para sahabat semampu mereka dan mereka sangat berhati-hati dalam masalah darah. Ini kaum muslimin, saya mengajak kita berhati-hati, berhati-hati ya. Ini anak, anak muda banyak yang bablas, hanya mendengarkan uh, informasi sepihak. Ustadz kan juga mendengarkan informasi sepihak. Saya sedikit banyaknya ada ilmu Allah titipin. Majalah resmi mereka saya baca. Video-video mereka saya simak. Pikiran-pikiran mereka saya telusuri dan kita ada standarnya. Ketika ulama dunia tidak setuju, saya yang baru ilmunya tidak seberapa melihat ini juga jauh daripada ajaran Islam dan juga mengatakan tidak setuju. Dan kaum muslimin udah sama. Oleh karena itu, bendera hitam yang dimaksud di akhir zaman insya Allah taala yang sumbernya dari Khurasan dan dari Syam yang lurus. Yang berbayat pertama kepada Nabi kepada Imam Mahdi di Makkah adalah yang dari Khurasan, yaitu dari Wallahu alam. Kita tidak bisa memastikan sekarang, tapi ciri-cirinya hampir mirip dengan Taliban. Wallahu alam. Nah, cukup. Mana yang lain? Ya, silakan. Ya. Ya, terima kasih. Barakallahu fiik. Kan tadi sahabat bertanya pada Nabi ya Rasul, jika itu terjadi dan saya hidup pada masa itu, apa yang kau suruh kepada kami? Kata Nabi, alaika bisyam. Kamu harus bergabung ke Syam. Kamu harus tolong Syam. Nah itu kan perintah itu. Hah? Kalau kita punya duit, ada duit 100. 70 kita tahan untuk orang-orang yang susah di sekitar kita. 30 kita kirimkan ke sana. Kan begitu. Bukan berarti kita tinggalkan semua yang ada di dekat kita. Ketika bara jihad juga terbuka di Indonesia, bisa jadi untuk jatah Syam udah nggak ada. Karena jihad memerlukan dana yang tidak sedikit. Dan di Indonesia akan tiba masanya. Itu pasti akan tiba masanya. Kapan? wa alam. Mungkin tahun ini, mungkin akhir tahun ini, mungkin tahun depan atau kapan. Wallahu alam, tapi pasti. Karena ketika Syam sudah babak belur macam ini akan merata ke seluruh dunia. Hah? Cuma masanya kapan, mulainya kapan, Allah alam. Kalau melihat makin rame kayaknya sekarang Indonesia kita. Betul tidak? Saya sarankan makin hati-hati ya. Makin hati-hati. Jangan terprovokasi oleh apapun, oleh siapapun. Gerakan kita senantiasa bergerak di belakang komando para alim ulama kita. Selama mereka masih mengomando, maka insya Allah kita akan dalam pantauan yang benar dalam aturan yang aturan main yang benar insya Allah tapi kalau sudah mengomando orang-orang yang nggak jelas perang udah tinggalkan itu komando itu kalau perlu yang memberikan komando langsung sumpal mulutnya pakai dia. hati-hati jangan-jangan dia provokator sekarang memang sengaja diadu-adu umat Islam dengan sesama umat Islam jangan sampai terpancing dengan adu domba tersebut. Jadi kalau ditanya kenapa harus ke Syam, ya karena itu ada perintah daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam agar kita memberikan perhatian yang besar kepada mereka khususnya di akhir zaman. Nah, silakan ada yang lain? Silakan. Tidak ada? Silakan. Kondisi apa? Turki. Bagus, terima kasih pertanyaan ini. Turki nanti, Turki kan sekarang, Masya Allah ya, arahnya sudah mengarah pada khilafah Islamiyah, betul tidak? Betul. Tapi ketahuilah bahwa Turki akan disekulerkan kembali. Secara paksa. Berarti ada peluang Erdogan ini dibunuh. Ada peluang Erdogan dibunuh, kemudian dipaksa rakyatnya untuk kembali ke sekuler tapi sudah terlambat rakyat sudah mengental semangatnya menuju kepada Islam yang kafah makanya ketika Turki ini ditaklukkan oleh Imam Mahdi dan orang-orang beriman Turki tidak melakukan perlawanan kenapa tidak melakukan perlawanan karena rakyat mereka dan mayoritas militer mereka sudah rindu kepada khilafah Islamiyah sudah terbentuk sebelumnya oleh Erdogan Erdogan sudah membuat akar rumput mulai dari anak-anak sampai remaja ya sampai dewasa sudah dibentuk dengan kecintaan kembali kepada Islam. Sudah jijik mereka dengan sekuler. Dunia berusaha membunuh Erdogan sekarang. Jika Erdogan berhasil dibunuh, maka Turki akan diusahakan balik kepada sekuler. Tetapi saat itu sudah terlambat. Rakyat sudah mencintai dan mendarah daging kepada Islam ini. Insyaallah Ta'ala. Jadi begitu posisi Turki nanti ya. Iya, penaklukan Turki yang melakukan adalah Imam Mahdi dan orang-orang para mujahidin yang ada di Syam. Apa? Eh, Bukannya sebelum itu pernah juga ditaklukkan yang oleh apa Al-Fatih itu? Iya. Maksudnya itu eh, mungkin ada riwayat lain yang saya nggak tahu. Penaklukan Turki ya di masa Muhammad Al-Fatih itu direkomendasikan disebut oleh Rasulullah dalam hadis ya bahwa sebaik-baik raja adalah yang bisa menaklukkannya tetapi itu penaklukan betul-betul perang sementara penaklukan terakhir di akhir zaman ini menandakan apa? menandakan Turki sudah kembali dipimpin atau dikuasai oleh kekuasaan jah jahat kan begitu kan sehingga dia ditaklukkan kembali kalau masa Erdogan dijamin Turki tidak perlu ditaklukkan malah langsung gabung dia paham Ya, jadi penaklukan yang terakhir beda dengan penaklukan Al-Fatih, Muhammad Al-Fatih. Nah. Silakan kalau ada pertanyaan lagi. Ya. Yang tanya di ujung-ujung semua. Assalamualaikum Ya, Waalaikumsalam. Uh, yang saya tanya dari enam fase itu di gimana ya? Ini bukan enam fase. Eh, urutan di sana itu Ah, iya. ini kejadian-kejadian besar di akhir zaman di negeri Syam. Iya. Kalau dukhon seluruh dunia. Berarti kan itu kan perang itu baru udah udah pakai tadi udah. Kalau kalau ini kan masih teknologi canggih nih. Oh, Yang nomor satu kan fitnah Syam masih teknologi canggih. Senjata-senjata super modern kan di, dikerahkan ke Syam sekarang. Ini masih Al-Mahdi. Nah, ketika Al-Mahdi ini muncul sudah nggak ada lagi teknologi. Berarti di sini di sini nanti dukhon. Paham? Di sini nanti dukhon, meteor, meteor langsung do dukhon. Dukhon adalah tanda besar kiamat yang pertama. Lalu Al-Mahdi muncul, ya. Terjadilah peperang peperang-peperang besar dan peperang terbesar adalah Malhamah Al-Kubra di masih di Syam. Nah, di sini baru tanda besar kiamat yang kedua, Dajjal muncul, Dajjal. Gitu loh. Setelah Dajjal, tanda besar kiamat yang ketiga, turunnya Nabi Isa. Paham? Ya. Ya. Jadi yang saya mau tanyakan batas wilayah buat kita sebagai jatuhnya kewajiban kita membela saudara kita itu ada nggak batas wilayahnya atau ini kan jauh banget kan? Masya Allah, Barakallah Fik. Antum punya kolam nggak di rumah? Coba masuk, lemparkan batu ke kolam yang tenang itu, lemparkan. ketika jatuh, mengembang nggak? Mengembang, mengembang, mengembang, mengembang, mengembang. Kalau umpamanya terlalu besar, bahkan kembangannya sampai ke tingkat ujung, ya, baris-baris terakhir, sampai ke ujung dunia pun. Ketika ketika penduduk negeri dijajah oleh orang kafir satu jengkal saja orang-orang setempat wajib membebaskan satu jengkal itu umpamanya ada satu kecamatan ditaklukkan oleh orang kafir Belanda umpamanya kan maka penduduk setempat wajib hukumnya fardu ain setiap laki-laki dan wanita untuk membebaskan kembali tanah itu jika tidak mampu maka kewajiban itu merembes ke kecamatan-kecamatan tetangga jika mereka sudah bersatu juga belum mampu merembes ke seluruh kabupaten-kabupaten tetangga, belum mampu juga satu provinsi, wajib fardu ain. Fardu ain. Ya. Jika provinsi itu juga tidak mampu, maka provinsi-provinsi sekitarnya menjadi wajib. Jika juga tidak mampu satu negara, wajib memerdekakan dan membebaskan tanah yang dijajah oleh orang kafir dan dikuasai orang kafir tersebut. Jika negara itu tidak mampu, maka negara-negara tetangganya menjadi wajib. Juga jika tidak mampu, maka akhirnya melebar sampai ke seluruh dunia seluruh dunia dan Umar bin Khattab mengumumkan Umar bin Khattab mengumumkan ketika menaklukkan Palestina Masjidil Aqsa apa kata Umar Al-Aqsa ini adalah tanah wakaf milik umat Islam berarti seluruh dunia ketika Al-Aqsa dijajah kembali oleh Israel hukum memerdekakan Al-Aqsa sekarang adalah fardu ain fardu ain begitu Aqsa adalah fardu ain bagi umat Islam memerdekakannya kembali Paham Pak? Nah. Dan ini pembahasan bukan satu mazhab yang menyebutkan, tapi sepakat seluruh imam-imam mazhab kita yang empat menyebutkan bahwa fardu ain hukumnya memerdekakan negeri yang bila penduduk itu tidak mampu maka menyebar kewajiban seperti yang saya uraikan tadi Pak. Ya. Cukup? Ya, silakan Pak. Jadi Dajjal itu keluar ketika peperangan-peperangan sudah selesai. Malhamah Al-Kubro juga sudah selesai. Turki sudah ditaklukkan, seluruh Rum sudah tumbang, uh, seluruh blok timur juga sudah sudah uh, lenyap dari muka bumi ini kekuasaan dan kekuatannya. Jadi Dajjal itu bukan zaman perang lagi. Kemunculan Dajjal murni adalah fitnah iman. Orang ketika itu sedang lapar satu bumi. Kemarau panjang tiga tahun berturut-turut, Pak. Dajjal tampil dalam rangka menyelamatkan manusia untuk tetap bertahan hidup, bisa menurunkan air, bisa menghidupkan tanah, bisa menghidupkan kuburan orang-orang yang ada di kubur bangkit semua, memberikan makanan siapa perlu makan ambil sebanyak-banyak yang kalian suka. Yang penting beriman pada Dajjal. Itu Pak. Jadi masa Dajjal bukan masa perang ya. Uh -uh. Orang beriman tugasnya saat itu lari dari Dajjal, sembunyi dalam rumah kalau ada makkah Madinah bisa dikejar, masuklah ke Makkah ke Madinah. Karena dua kota itu sihir Dajjal tidak bisa masuk, fisik Dajjal juga tidak bisa masuk, bala tentara Dajjal juga tidak akan pernah bisa masuk ke Makkah dan Madinah. Jika tidak mampu, maka larilah masuk ke dalam rumah masing-masing. Ya, pastikan istri di dalam rumah, kata Rasulullah. Emak dalam rumah, bibi dalam rumah, anak gadis, saudara perempuan dalam rumah, ikat mereka semua. Tutup pintu rapat-rapat, tutup jendela rapat-rapat, bacakan surah Al-Kahfi di dalam rumah itu sampai tamat. Surah Al-Kahfi bukan Yasin, Pak surah Al-Kahfi. Yang membaca itu insya Allah, insya Allah ada beberapa kemungkinan. Pertama, rumahnya tidak nampak oleh Dajjal dan bala tentara Dajjal. Seperti tidak nampaknya lubang pintu gua eh, pemuda Kafi saat pada bala tentara Tauhud itu kan bolak-balik depan pintu gua itu nggak nampak terus, nggak sedikit pun terbetik ya selama 309 tahun lamanya. Dan eh, itu akan terulang pak. Rumah-rumah orang beriman yang melakukan perintah Nabi, sembunyi dalam rumah baca surat Al-Kahfi, nggak akan nampak oleh Dajjal atau oleh bala tentara Dajjal. Sihir Dajjal yang disebarkan seluruh kota pun tidak akan masuk ke dalam rumah itu. Syaratnya baca surah Al-Kahfi. Tapi pertanyaan saya, berapa banyak sih orang Islam yang dengar kajian ini? Berapa banyak? Saya ragu banyak orang mendengar, Pak. Karena saya udah minta maaf nih kalau saya katakan capek sih capek. Suara kayak gini ini korban nih, Pak nyampaikan berapi-api kemarin baru di Medan dua hari dua malam diperas oleh orang Medan ya sampai kayak gini nasib suara tapi maaf kenapa media-media yang besar sekelas media-media ini tidak mau menyebarkan berita ini karena mereka tahu dan mereka juga media-media itu adalah kaki tangan dan dajjal ini harus sampai kepada manusia banyak Alhamdulillah kita bisa menyebarkan dakwah melalui YouTube. Itu pun YouTube kami atau link kami di YouTube sering kena ban. Ya. Ini membahas masalah dajjal masalahnya. Sudah? Silakan. Jadi kita belum jawab, mik udah dipegang. Sudah kita nyerah. Silakan. Pengen tahu terus ISIS itu uh, eh, perannya apa sih ada di mana mereka itu sekarang Ya. Kondisi update tentang Syria, jujur saja, hampir satu bulan ini saya sama sekali tidak mengikuti perkembangan berita uh, para mujahidin dan nasib Syria sekarang. Saya memang tidak tahu, maka saya tidak bisa menjawab. Yang pasti keadaan persatuan umat Islam dan para mujahidin di sana semakin mengental pak. Kayak persatuan kita di Indonesia juga semakin mengental mengental. Itu itu yang saya tahu terakhir dulu. Kemudian bagaimana perkembangan semacamnya saya memang tidak tahu lagi sekarang. Kemudian yang kedua ISIS itu bagaimana? ISIS itu pengacau. Pengacau. Tapi banyak pemuda-pemuda yang ikhlas tertipu oleh propaganda mereka oleh media-media mereka lalu bergabung. Makanya para kata ulama mujahidin sekarang di Palestina dan lain-lainnya, para pemuda-pemuda yang ikhlas itu sesuai dengan niat mereka. Jika mereka terbunuh dalam peperangan mereka tetap syahid. Ya. Jadi kita yang kita tidak senangi adalah akidah ISIS. Akidahnya. Kemudian kingmaker dan orang-orang memang menjadi pentolan-pentolan memang merusak daripada perjuangan itu. Sementara orang-orang ikhlas yang ada di dalam ISIS mereka tetap saudara kita ya mereka itu pak siapapun yang bergabung dari orang Indonesia masuk ke mereka paspor mereka ambil mereka bakar HP kita segala macamnya mereka mereka musnahkan sehingga tidak ada kemana bisa kita nelfon informasi hanya sepihak dari mereka jadi kalau mereka mengatakan sana ada sahwat sahwat itu mereka istilahkan adalah para mujahidin yang sebenarnya adalah kaki tangan daripada kafir ayo serang ya udah mereka menerima informasi sepihak padahal yang sedang adalah mujahidin yang sebenarnya Eh, ini, ini sering kejadian Pak, lalu baku tembak. Sementara para ulama kita sudah mengeluarkan fatwa yang bulat, jangan pernah menyerang ISIS. Kecuali kalau mereka lebih duluan menyerang maka wajib membela diri. Itu fatwa ulama-ulama di medan jihad hari ini. Jangan pernah menyerang eh, ISIS. Tapi kalau mereka yang duluan menyerang wajib membela diri. Nah. Bapak tadi bertanya. <clears throat> ya. Yeah. Bapak minta yang terakhir dia. Udah nggak usah yang terakhir Pak, Bapak ngomong aja sekarang. Terima kasih Pak. Ya. Sebenarnya pertanyaan saya sudah ter, hampir terjawab tadi masalah ya. ISIS. Karena di Suriah itu saya melihat bahwa karena kita hanya mendengar dari media bahwa perang di sana itu antara Rusia pemerintah Basar bergabung dan melawan ISIS. Sementara masyarakat Islam Sunni di sana dibela oleh Mujahidin sehingga apa yang disampaikan pertanyaan tadi ya mungkin hampir sama. Di mana peran ISIS di sini, ya, Pak sudah jawab. Kemudian saya mau bawa kepada perspektif politik di Indonesia. Apakah nanti ini juga akan sama di sana? Sudah terjawab juga tadi, sehingga saya anggap bahwa ini hanya menghimbau kepada umat Islam supaya lebih hati-hati karena kondisi sekarang ini hampir sama dengan kondisi yang masa-masa lalu saya juga menyatakan kalau ini sudah jelas bendera komunis, mari kita angkat sejarah Atau si A dan lain-lain. Yang pertanyaan saya Pak, ini yang satu yang saya mungkin di luar konteks ini, tapi ada kaitannya dengan pemikiran saya bahwa HTI itu dibubarkan hanya karena dasar apa? Karena karena akan mendirikan khilafiyah. Padahal itu menurut saya adalah satu alternatif. Kalau Pancasila sudah tidak bisa kita sebenarnya, dirikan seperti itu. Begitu kira-kira Pak Ustaz. Imbauan yang pertama kita amini. Takbir. Imbauan yang pertama, siap-siap untuk berperang kalau memang PKI dan komunis menyatakan perang. Dan mereka pasti akan melakukannya, Pak. Ya. Cuma makar mereka sudah mulai. ustaz ustad kita di daerah-daerah sudah mulai diculik-culik, Pak. Sudah mulai dicincang, sudah mulai dibantai. Ya. Makanya saya serukan kepada kita yang punya usaha ustad di tengah ibu kota, tolong para pemudanya secara bergiliran dan bergantian ikut menjadi pengawal. Paling satu orang dapat jatah satu kali dan tiga bulan dan itu 24 jam. Udah, pokoknya uh, Al-Falah mempunyai pemuda 50 orang. 50 orang ini dibagi. Pokoknya kan siapa ustaz-ustaz yang akan dikerahkan secara bergantian. Ya, dua tiga orang jadilah kawal. Ini penting sekarang ini. Jadi untuk di Indonesia mereka sudah mulai melakukan makar 65 dulu. Tahun 65 dulu sudah mulai. Makarnya adalah ngabisin dulu para ulama para ulama kalau jenderal-jenderal yang purnawirawan yang kira-kira membahayakan mereka mereka pasti juga akan membuat makar yang sama karena mereka punya dendam yang sama dengan TNI terus apa tadi yang terakhir HTI HTI ini adalah halus sunnah wal jamaah saudara kita Kelebihan mereka selama ini yang tidak kita punya adalah mereka yang menghidupkan segarnya suasana pentingnya adanya khilafah Islamiyah. HTI ini kaum muslimin memiliki prinsip-prinsip dalam masalah yang satu ini prinsip yang seharusnya menjadi prinsip seluruh umat Islam bahwa setiap kita wajib berjuang bersama-sama tegaknya kembali khilafah Islamiyah kalau mereka punya kekurangan kita pun punya kekurangan FPI punya kekurangan ya MMI punya kekurangan tidak ada yang sempurna di sini tidak ada satupun maka sebaiknya jika kita menyaksikan HTI diperlakukan begini, umat Islam jangan pangku tangan, jangan diam. Umat Islam harus sama-sama membela HTI. HTI seperti kita membela perjuangan yang diusung oleh F FPI. Jika HTI berhasil digulung Agus, maka berikutnya adalah FPI. Maka berikutnya adalah MMI. Berikutnya adalah apapun perbudakan yang ada di Indonesia akan digulung semuanya. Hah? dan kita harusnya saat ini kompak bersama-sama. Kami tidak ingin salah satu di antara keluarga kami yang manapun yang rumahnya di Bledel. Ibaratnya hati itu rumah ya, maka kita tidak suka. Mereka punya hak untuk hidup di bumi yang menghargai hak-hak azazi manusia di sini dan mereka bergerak secara undang-undang, mereka bergerak secara positif. Selama ini mereka tidak mengganggu, tidak anarkis, tidak melakukan kekacauan apa-apa dan taat oh, taat hukum. Oke, okay, baik Bapak Ibu. Nah, cukup. Biko pertanyaan sepanjang tali baru oleh saya saya kayaknya yang harus tegas jam setengah sembilan selesai gitu aja ya silakan cepat Nih. Lah kamu lo nasile baru tanya gini nggak apa-apa nih menandakan beliau nggak pernah ikuti kajian akhir zaman tentang Al-Mahdi bersama saya ya kan tanda-tandanya tanda-tandanya negeri Syam sudah penuh pembantaian dan pembunuhan sudah ada Arab sudah turun salju sudah terjadi ya kemudian huru hara dan kezaliman terhadap Islam dan Islam merata di seluruh bumi sudah terjadi kemudian mengeringnya sungai Ofrat kita sudah jelaskan tadi ya. Kemudian ini yang paling seru apabila terjadi tahun-tahun gempa yang dahsyat di seluruh dunia dan Arab juga mulai mengalami gempa-gempa. Kayaknya itu sudah mulai diumumkan akan terjadi 2017 ini. Nah, nah kaum muslimin yang kami muliakan, setelah itu apalagi terbunuhnya seorang lelaki yang berjiwa mulia di mana satu bumi orang beriman cinta pada laki-laki itu. Ketika dia dibunuh, satu bumi orang beriman marah dengan kematiannya dan seluruh malaikat di langit juga marah dengan kematiannya. Kita tidak tahu bagaimana cara marahnya malaikat di langit karena kita tidak bisa melihat malaikat, tapi kita bisa melihat marahnya orang-orang beriman dengan kematian laki-laki itu. Kata Rasulullah, setelah terbunuhnya laki-laki tersebut, muncullah Al-Mahdi dan umat berbondong-bondong berbaikat kepadanya. Pertanyaan sekarang, siapakah laki-laki yang orang beriman satu bumi cinta cinta kepadanya banyak muncul nama-nama yang memang saat ini menjadi fenomenal Erdogan Salman Zakir Naik ya sekarang muncul Habib Rizik yang pasti bukan Zulkifli Muhammad Ali karena levelnya level dunia dan dia dicintai satu bumi oleh orang beriman loh kalau orang munafik sebodoh dia orang beriman sangat cinta kepada dia apakah ini Zakir Naik karena memang satu bumi orang-orang beriman cinta kepadanya ataukah Erdogan yang menggentarkan musuh di timur dan di barat hari ini dan sepak terjangnya membuat orang, orang beriman juga sangat cinta kepadanya ataukah Salman ataukah siapa jawabannya Allahu a'lam yang jelas dibunuh setelah kematiannya muncullah langsung Al-Mahdi ya kemudian setelah itu terjadilah hantaman meteor. Hantaman meteor ini menyebabkan tanda besar kiamat yang pertama terjadi duhon dan setelah itu Al-Mahdi muncul. Paham? Ini ini ini, ini dulu. Bukankah di Al-Quran sudah dijelaskan bahwa Allah akan menghancurkan suatu negeri berupa azab Ustaz uh, eh, mungkin azab atau dengan menggantikan suatu dengan kaum kaum yang baru uh, mungkinkah di negeri Syam itu azab Deh, kalau masuk kampung mau cikih perlu. Kau masuk kampung murah, ya. Bala mengecekkan di Syam itu adalah azab. Padahal sangat banyak hadis-hadis Nabi yang sampai ketika mutawatir mengatakan Syam adalah negeri yang paling diberkahi di akhir zaman diganti dengan kaum member. Tidak. Nan masuk ke sini tu mujahidin lo sadu Allah eh. Lejo le dia jo tu. Allah ba aja rojo. Ini cepat waktu satu dua menit lagi. Ini terakhir. Isa itu turun kerjaan pertamanya bunuh Dajjal. Habis Dajjal dihabisi, seluruh Yahudi dihabisi oleh umat Islam. Ya, habis Yahudi semua. Tidak tersisa satu ekor pun orang Yahudi lagi. Barulah Nabi Isa mengajak seluruh umat Nasrani satu bumi kembali ke agama yang benar. Itu agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka hancurlah seluruh palang-palang salib di muka bumi seluruh orang Kristen satu bumi menyatakan dua kalimat syahadat itu pak Ya, begitu urut-urutannya ya. Nah, setelah selesai Ya'jud Ma'jud pun akhirnya lepas. Tanda besar kiamat yang keempat. Silakan. Terakhir. Yang pertama, apa benar ISIS itu? Jangan banyak-banyak, Pak. Nah. ISIS apa? ISIS mengharam apa? Mengafirkan Hamas ya. Hmm. Mengafirkan Hamas terus apa apa benar juga fraksi-fraksi yang sekarang melindungi Al-Aqsa itu kan kebanyakan dari Iran dan dari Lebanon dari kan itu basisnya sih bohong bisa, ya? bohong itu propaganda media mereka yang mengatakan bahwa Iran Syiah ikut melindungi Al-Aqsa itu bohong jangan percaya dengan media seperti itu ya dan bahwa ISIS mengafirkan Hamas bukan Hamas saja seluruh pergerakan apapun yang tidak setuju dengan dengan uh, ISIS dikafirkan semuanya bahkan NTS sendiri kafir total infak 19 juta 360 Alhamdulillah ini mana sudah cukup sudah nggak cukup nanti mau bertanya nanti langsung dengan saya mana yang le lebih utama memberi infak untuk anak yatim dan fakir yang di Suriah ketimbang tetangga kita Jawabannya adalah ada duit bantu tetangga, ada duit bantu Syria.